Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pukung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan ya, kajian tentang berbagai hal berkenaan dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang uh, lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-167 dari Abu Zur'ah dari Abu Rairah radhiallahu anhu Qal Nabi sallallahu eh, eh, qal Abu Ghairah mengatakan utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sukuhan daging. Farufi'a ilahi adzira maka diangkatkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambilkan secara khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adzira hastanya kambing wa kana tu'jibuhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai hastanya kambing fanahasa minha lalu ya, beliau pun menggigitnya Hadis ini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, demikian juga At-Tirmidzi di jami' di jami'nya. Rufi'a ilahi dhira artinya didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, daging berupa hasta kambing wa kuddima dan disukuhkan lahu kepada Nabi wa kana tu'jibuhu ay kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu dhira'a Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penggemar hasta kambing likauniha karena hasta kambing ini atiap lebih enak. Wali annaha dan dikarenakan dia adalah di bagian depannya badan kambing. Yang, yang Nabi sukai adalah ya kaki kambing yang bagian depan. Kaki depannya. Kemudian waya asra'ullah minut jan, Jadi adalah daging yang paling cepat untuk masak wa aktsaru faidatan dan paling banyak manfaatnya. Qadiyat al-Maliki rahimallahu taala mengatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gemar ya, makan uh, hasta kambing yaitu dari kaki depannya dinujiha dikarenakan uh, masaknya matangnya bisa maksimal dan surah sehingga cepat terasa enak ma'ziyadati lazatiha ditamping uh, eh, lezatnya itu plus wahalawati madzaqiha dan rasanya manis wa bu'diha an mawadi'il ada dan statusnya jauh dari tempat kotor lain hanya kalau penggemar jeruan itu. Nah. Maka itu menggemari sesuatu yang dekat dengan yang kotor. Maka uh, kata Qadiyat alasan kenapa jadi Nabi menjadi penggemar dan ya, ya penggemar zira kaki depan kambing ya salah satunya karena itu lebih bersih jauh dari yang kotor-kotor. Nahasa minha nahas itu artinya mengambil daging dan menggigitnya dengan menggunakan gigi bagian depan. Lain halnya dengan nash. Bedanya cuma <coughs> sinnya. Karena dia adalah gigit kambing dan mengunyahnya bil asnani atau eh, ya memotongnya bil asnani kulliha dengan semua gigi. Kemudian hadis berikutnya dari Sa'ad ibn Ayyad dari Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud yang lebih suka di yang biasa disebut dengan sebutan Ibnu Ummi Abad dan Ummi Abad adalah ibu beliau. Beliau suka disebut demikian karena ibunya adalah muslimah sedangkan bapaknya tidak ya, maka beliau lebih nyaman dan lebih suka disebut dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Qal Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu adzira. Nabi itu penggemar zira hasta kambing. Qal ibnu Mas'ud mengatakan, dan summa dan di wasumma fi dhira dan e, nabi diracun pada hasta kambing Wakana yara dan beliau berpandangan bahasanya orang-orang Yahudi lah yang meracun Nabi. Hadis ini disamping diatkan oleh at di di Syama'il Nabi juga diriatkan oleh eh, Abu Dawud dalam sunannya dalam sanatnya terdapat Zuhair ya, dan dia adalah mukhtalafun fihi diperselisihkan ada Abu Ishaq As-Sabi'i ini mudallis dan di sini menggunakan ain tadi Abu Ishaq an Sa'id ibn Iyad Sa'id bin Iyad adalah sodok ya, namun hadis ini punya sejumlah penguat sehingga naik pada derajat hasan li ghairihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibu uh, yu'ajibu adzira' taqaddam nadiruhu telah lewat hadis yang sejenis semisal yaitu dari sahabat Abu Hurairah. Wa summa fi dhira' artinya udhi'a lahu sum diletakkan dan dimasukkan racun untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang racun tersebut diletakkan di hasta kambing dan ini adalah peristiwa saat perang Khaybar dan ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal jadi masyhur populer yeah. masyhur terkenal kalau Nabi itu penggemar zira ya, oleh karena itu orang yang bermaksud jahat kepada Nabi mau meracun Nabi maka memilihkan untuk meracun di zira ya kambing. Karena dia tahu Nabi nanti akan ngambil itu, bisa dipastikan Nabi akan ngambil daging ya, ya ngambil itu. Maka ini menjadi urifa, berarti orang sudah pada ngerti. Itu bukan uh, satu kegemaran yang hanya diketahui oleh Nabi sendiri atau orang-orang dekat. Namun ya banyak orang tahu kalau Nabi penggemar zira. Wakana yara anna yala samuhu dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meyakini Yahudilah yang meracun Nabi atau dia punya sangkaan kuat seperti itu. Dan terdapat sangat banyak dalil yang menunjukkan bahasanya Yahudi lah yang meletakkan racun pada Nabi. Fakat au au azu mereka menyuruh ila imra'atin seorang perempuan namanya Zainab bintil Haris untuk meletakkan membuat makanan untuk Nabi. Kemudian meletakkan racun pada makanan itu. Karena mereka ingin membunuh Nabi. Lantas Zainab ini bertanya pada orang-orang tentang bagian daging yang paling Nabi sukai. Maka dia dapat informasi bahasanya bagian dari daging yang paling Nabi sukai adalah zirak kambing ya, kaki depannya kambing. Maka dia taruh racun di kambing itu seluruhnya. Maka seluruhnya mengandung racun. Akan tetapi wanita ini ya, kasafat ya, memaksimalkan, membanyakkan jumlah racun di zira. Hmm, ada daurah mukasafah, itu terjemahnya daurah intensif ya, kasafa ya, menebalkan atau membanyakkan ya, jumlah racun maka kadar racun yang paling banyak diletakkan oleh wanita ini di zira karena bisa dipastikan ini pasti akan diambil oleh Nabi. falam ahasa minha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigitnya, menggigit zira tersebut, maka Allah membuat Dirok tadi bisa ngomong. Fa'akhbarathu maka daging kambing ini mengkabarkan kepada Nabi bi fiha summan bahasanya pada dirinya ada racun jangan dimakan aku beracun lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam lafadha ma e, melepehkannya membuangnya ya, lafadha man asalnya melempar maka Nabi kemudian mengeluarkannya, mengeluarkan makan Nabi famihi daging yang ada di mulut beliau. Lafadah mana asalnya adalah melempar atau mengeluarkan. Maka kata itu disebut lafad karena dia keluar dari mulut. Keluar dari mulut, terlempar dan keluar dari mulut. Sumaja'at atil mar'atu kemudian datanglah perempuan ini menghadap Nabi muslimatan dengan status muslimah masuk Islam. Falam qarraraha habidalika. tatkala dia diinterogasi apa betul kamu berbuat demikian demikian akarat dia mengakui kalau dia melakukannya. Waqalat dan ketika ditanya apa alasannya wanita ini ngomong, kultu aku berkata ini dalam hati, ingkunta malikan, jika engkau hanyalah manusia biasa seorang raja, maka sengaja saya pasang racun supaya istirahna Kami istirahat, kami nyaman, kami bisa terbebas dari mingka dari gangguanmu. Maka jika engkau cuma manusia biasa yang jadi raja, kau pasti mati. Ya, mati berarti bebaslah kami dari derita. Ya, bebaslah kami dari derita. Wa in kunta nabiyan, dan namun jika engkau adalah seorang nabi, fallahu sayuhmik, maka Allah akan menjaga dan melindungimu. Maka mendengar alasan wanita ini, maka nanti lam yata'arat tidak memberikan tindakan apapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisain dengan apapun dengan hukuman apapun maka orang ter, wanita tersebut tidak Nabi beri tindakan apapun. Dan adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu makan bareng bersama Nabi, namanya Bisr ibn al Bara radhiallahu anhu. Dia maka, telah makan daging tersebut. Ya, fama dan meninggal dunia karena racunnya. Akhirnya keluarga dari Bisr ibn Bara tolaba bidamihi ya, menuntut darahnya. Artinya menuntut kisah karena dia pembunuh. Fakutilat maka wanita tersebut dijatuhi hukuman mati dan kisah karena hal karena perbuatannya. Ya, dicatatkan dikatakan ini ada eh, diambilkan dari hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Maka di sini kita jumpai jika ada orang kafir melakukan tindakan kejahatan membunuh, kemudian dia masuk Islam, maka keislamannya itu tidaklah membebaskannya dari konsekuensi perbuatan membunuh yaitu kisos. Ini. Dan ada kisos berarti ini teranggap adalah pembunuhan sengaja. Maka pembunuhan itu adalah pembunuhan yang sengaja manakala seorang melakukan tindakan yang umumnya itu mem e, mematikan dan alatnya itu bebas namun semua yang bisa mematikan boleh jadi dia benda tajam boleh jadi senjata api boleh jadi benda berat semisal ya, dipukul pakai batu besar misalnya ya, ataupun racun maka alat untuk membunuh tidak pembunuhan yang menyebabkan kisah tidak dibatasi dengan alat tertentu ya, buktinya di sini racun di, uh, dinilai sebagai ya, alat pembunuhan sengaja yang mengharuskan adanya kisos. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di sakitnya yang beliau wafat karena sakit tersebut, "Wa Aisyah, ma'azalu aku terus menerus merasakan ya, alam ta'am, merasakan rasanya makanan ya, yang aku makan saat khaybar yaitu daging yang beracun Fahadha awanu maka ini yaitu di detik-detik ketika Nabi menjelang wafat ini adalah waktu wajatu aku mendapatkan ingkitoa abhari putusnya abharku mindalika summi karena racun tersebut. Abhar itu adalah otot atau urat yang bersambung dengan jantung. Jika otot atau urat ini putus, maka matilah seseorang matilah orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dari bahaya racun itu sehingga racun yang ada di hasta kambing tadi tidak menyebabkan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berkehendak bahasanya dampak dari racun itu itu awet. Dia beka itu awet di mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi tetap merasakannya merasakan dampaknya eh, dampak negatifnya sampai beliau meninggal dunia. Ya, kemudian dari Syahar ibn Hausyab dari Abu Ubaid, kalau Abu Ubaid mengatakan, aku masak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku masak menggunakan kidron sejenis trio Ya waqad kana yu'jibu adh dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyukai dirak kambing, kaki depan kambing. Maka aku ambilkan kaki depan kambing untuk Nabi, kaki depan kambing. Ini sudah diambilkan satu. Setelah itu Nabi mengatakan, berikan kepadaku azirah Ya, hasta kambing. Lantas aku berikan ya, apa yang Nabi minta. Ini berarti dah dua, berarti dah habis. Ya, dirok kambing, kaki depan kambing cuma ada dua. Umakal setelah itu Nabi mengatakan ambilkan lagi dirok. Fakulto maka aku katakan wahai Rasulullah berapa sih hasanya kambing? Kan sudah dua kok tiga, ketiga kalinya masih ambilkan lagi kaki depan kambing. Berapa sih wahai Rasul e, jumlah kaki depan kambing? Nah, tentu ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ya. Jawabannya sudah jelas. Ya. Ya, jumlahnya dua. Maka lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Seandainya engkau diam, enggak tanya seperti itu, namun uh, langsung melaksanakan apa yang aku minta. La la la, uh, la nawaltani adira mada'autu. Maka saya engkau tetap akan bisa memberikan padaku kaki depan kambing selama aku minta. Hmm. Seandainya langsung kau jalankan perintah, tidak usah tanya berapa kaki depan kambing. Nah, gara-gara itu hilang. <laughs> Gara-gara pertanyaanmu tadi tidak. Tidak jadi. Ya, seandainya langsung saja kau laksanakan, maka selama aku minta ambilkan kaki depan kambing, kau akan bisa akan kau dapatkan di situ kaki depan kambing. Selama aku memintanya. E, catatan kaki sana tadi sini dhaif karena ada Syahr ibn Hausab. Ya, akan tapi hadis sini punya syawahid sejumlah penguat Eh, yang disebutkan oleh Al-Albani di Mukhtasar Samail. Kemudian Al-Albani menilai hadis ini adalah hadis yang sahih, berarti sahih li ghairihi, biha karena syawahid. Maka hadis ini sahih li ghairihi ya, menurut Al-Albani. Eh, penjelasannya, wa maklumun satu hal yang maklum, bahasanya kambing itu cuma punya dua zira, punya dua kaki depan. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di kali yang ketiga, ambilkan untuk kudira. Maka aku katakan ya Rasulullah, kambing itu punya dirak berapa? Ini. Artinya saya telah berikan kepada anda dua dirak dan kambing itu tidak punya kecuali dua dirak dua kaki depan saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, artinya laudahab tak ilal kidri, seandainya engkau langsung pergi ke tempat engkau masak, wadah di situ engkau masak, tanpa engkau tanya semacam ini, ini saya engkau akan berikan kepadaku dirok kambing. Walau talab tumingka miraron, meskipun aku bolak-balik meminta kepadamu sampai sepuluh kali, tetap ini tetap ada kaki depan sampai yang ke sepuluh. Wahada min ayatin nubuwatihi dan ini adalah di antara tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari dari Fulaih Ibn Sulaiman kal hadasani rajulun bercerita kepadaku seorang dari Bani Abbad namanya Abdul Wahab Ibn Yahya Ibn Abbad dari Abdullah Ibn Zubair dari Aisyah Kalat Aisyah mengatakan bukanlah kaki depan kambing adalah daging yang paling Nabi sukai akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mendapatkan lauk berupa daging ilahiban kecuali kadang-kadang. Wakana ya jalu ilaiha dan Nabi ingin cepat-cepat memakan memakannya. E, Wakana ya jalu ilaiha oleh karena itu Nabi cepat-cepat memilih mengambil kaki depan kambing. Kenapa? Bukan karena Nabi penggemar kata Aisyah di sini, bukan karena Nabi penggemarnya namun lian li'annaha a'jaluha nujjan karena kaki depan kambing itu adalah bagian kambing yang paling cepat masaknya ketika dimasak, paling cepat matangnya ketika dimasak. Uh, di jakat, uh, eh, catatan kaki hadis ini di samping diat oleh At-Tirmidzi di sini juga dilihatkan oleh Al-Musannif yaitu At-Tirmidzi di jami'nya. Dan di jamik termidi, termidi mengatakan hadis hadisun hasanun. Ini hadis derajatnya hasan, namun kami tidaklah mengenalnya kecuali dari jalur ini. Ya, artinya beliau mengatakan jalur hadis ini cuma satu. Ini artinya hadis ini gharib. Hadis ini menurut ya, penelitian Tirmidzi adalah hadis gharib. Jalurnya cuma satu, tidak ada yang lain. Sehingga dia adalah eh, hadis, hasanun gharibun. Dan sanadnya da'if. Kalau dia gharib, kemudian sanadnya da'if, ya enggak, enggak mungkin naik. Karena berarti dia tidak punya syawahid, tidak ada jalur yang lain. Kenapa dia da'if? Karena di sana ada Fulaih ibn Sulaiman. Walaysa alaysa bil qawi dan dia bukalah uh, eh, perawi yang kuat. Ditambah Eh, Abdul Wahab ibn Yahya ya, yang ini dikomentar oleh Abu Hatim dengan komentar Syekh. Dan dia Syekh itu di, di ilmu hadis itu jarah. Ya, itu bukan sebutan kehormatan. Masya Allah Syekh. Nah, ya, bukan bukan takdil, bukan pujian namun jarah. Ya, meskipun jarah dengan level yang ringan. Hmm, dengan level yang ringan bukan level yang berat. Nah, namun syekh itu di ilmu jahwa ta'dil ya, itu adalah jarah bentuk celaan. Ya. Jadi eh, nggak uh, perlu GR kalau disebut syekh. Nah, uh, ditanyakan ini syekh bab jahwa ta'dil atau syekh bab apa Nah, ini tergantung babnya. Nih. Ya. Ya, maka jangan GR dulu disebut syekh. Ya. Ditanyakan sama yang nyebut syekh ini babnya bab jarh wa ta'dil artinya ngece ya. Nah, ataukah bab yang lain. <clears throat> nah, nah, <clears throat> ketika dia sanadnya dhaif dan dia la na'rifu ila min hadal wajah, berarti tidak mungkin naik Ya, tidak mungkin bisa jadi hasan di karena sanatnya tunggal, tidak ada yang lain, tidak ada syawahidnya, tidak ada eh, riat-riat uh, yang bisa menguatkannya. Nah, uh, isi hadis ini bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersegera memakan dirok kaki depan kambing karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mendapatkan lauk daging kecuali kadang-kadang ila waktan mimba ba'dil waktin kecuali ada waktu kemudian tidak ada kemudian kapan lagi Nah, kenapa Nabi kemudian uh, kemudian yang diambil dan dipilih adalah dira li'annaha asa'ul lahmi karena dia adalah daging yang paling cepat matangnya kalau dimasak. Maka zahir hadis ini menyelisih hadis-hadis yang telah lewat yang eh, hadis-hadis yang lewat menunjukkan bahasanya dhira adalah bagian dari daging kambing yang paling Nabi sukai sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh jadi makna hadis ini jika hadisnya sahih dan hadisnya tidak sahih dan tidak mungkin sahih ini, karena jalurnya cuma satu. Aradat ibunda Aisyah berkeinginan untuk mensucikan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, suci dan bersih dari kecenderungan kepada lisyain al malad ya, kecenderungan kepada satu kenikmatan ya, berarti kecenderungan kepada dunia namun waladi dalat ali al akbar nah, ya, namun hadis-hadis yang ada menunjukkan bahasanya sukanya Nabi dengan zirok dengan kaki depan kambing itu mahabbatan tabi'iyatan itu adalah ya itu adalah uh, itu adalah rasa cinta yang alami gharizi dan itu adalah alami gharizi itu biasa diartikan uh, insting insting dari sononya dari dalam dirinya wala mahdhura fitilka dan kesukaan karena insting semacam ini bukanlah satu hal yang terlarang. Ini, orang punya insting suka nasi ini, karena si orang Indonesia. ini ya. Itu tidak tercela. Di anaha min kamalil khilqah. Ya, bahkan itu menunjukkan fisik yang sempurna. Ya, kalau orang itu tidak suka makanan yang enak, itu aneh. Jadi abnormal. Ya, jadi abnormal lauk yang enak daging uh, uh, daging yang enak dia tidak suka nah, ada kemudian orang Indonesia kemudian muntah kalau makan nasi nah, itu abnormal nah, itu abnormal kamalul khilqah ini tidak sempurna dia tidak sempurna sebagai orang Indonesia nah, nih. kesempurnaan jadi orang Indonesia terutama ya terutama di yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya nah, itu suka makan nasi. Ya. Lain kalau mungkin tinggal di Pulau Irian atau yang lain. Ya. Ya. <clears throat> Maka sukanya Nabi dengan makanan enak semacam daging kambing atau bagian dari kambing. Kemudian gemar pada bagian tertentu dari kambing ini menunjukkan kamalul khilqah. Bahasanya ya, secara fisik Nabi itu sempurna Sebagaimana sukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan parfum yang wangi. Wal mahdu al munafilil kamal. Sedangkan suka dengan hal yang enak, yang itu terlarang, karena itu adalah bertolak belakang dengan kesempurnaan, adalah anak unapsi, memaksa-maksakan diri, bersusah payah, fidalika untuk hal itu. Yeah. Ya, bersusah payah cuma untuk mencari makanan yang enak. Nah, itu yang tercela. Ya. Untuk mencari makanan yang disukai itu sampai harus ngeluruk kata orang Jawa. Nah, harus pergi ke tempat yang jauh bersusah payah. Ngapain? Cuma mau makan soto di situ kan, misalnya. Nah, nah itu yang ya itu yang kemudian ya ya, ya bukan uh, yunafil kamal Yunafi al-kamal, meniadakan kesempurnaan. Wa ta'alumuha dan dia sakit hati, sedih, berduka cita, lifakdihi ketika habis, ya. ketika tidak mendapatkannya. Nah, sudah kemudian dicari dengan susah payah, pergi, ya, perlu safar untuk mendapatkannya sampai sana ternyata tutup. Gitu. Nah, akhirnya berduka cita karenanya. Nah, nah itu yunafi al-kamal. Wa hadza lam yakun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah satu hal yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang qanaah. Ya, menerima yang ada dan ya, merasa cukup dengan yang ada dan menikmati yang ada. Nah, pas yang ada itu daging ya dinikmati juga. Sebagaimana di lain waktu yang pas ada itu cuma tamar, yaitu dinikmati. Kalau di lain waktu yang ada kok cuma cuka, maka Nabi bilang sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya. Lauk yang pas ada daging, ya. ya maka daging itu dinikmati dan beliau suka bagian tertentu dari kambing. Ya, ketika itu ada. Nah, maka ini tidak yunafi al-kamal, tidak bertentangan dengan kesempurnaan, kesolehan yang bertentangan yang itu menyebabkan berkurangnya derajat kesalehan ya manakala orang itu ya, takalluf memaksa-maksakan diri ya, bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan ya. maka ini menghilangkan kona'ah nah ini ya, menghilangkan kona'ah atau mengurangi derajat kona'ah adapun ketika beliau adalah seorang yang kona'ah ya, merasa puas dengan yang ada, merasa cukup dengan yang ada, e, kemudian apa yang ada kemudian betul-betul dinikmati, dan ketika itu yang ada adalah sesuatu yang enak kemudian beliau nikmati, maka ini satu hal yang tidak ya, yunafi al kamal, tidak meniadakan dan menguri derajat kesempurnaan kesalehan. Ya demikian yang kita baca kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa aruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin.